abduhu wa rasuluh amma Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 26 Januari 2021 Ba'dal Maghrib malam hari Rabu 14 Jumada Atsani 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh Pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Kumpulan hadis-hadis sahih tentang pembahasan puasa Ramadan yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada bab yang baru bab syarat-syarat diterimanya puasa Ramadan dan mungkin ada tambahan bonus soal jawab maka silahkan kepada ikhwanuna yang ingin mentasmi untuk mentasmi Bismillah Qala muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan Al-Bab Rabi' Surutu Siyam al awal surutu wujub siyam. Asyarat awal al-islam. Ucapan penulis di dalam matan Al-Babu Rabi' bab yang keempat Surutus Siam. Maka setelah selesai penulis membahas di bab yang pertama tentang ma'rifatus siam dan di bab yang kedua tentang apa bab yang kedua? Hmm? Keutamaan puasa wa Kedalik yang ketiga tentang akan siang Ramadan. Maka yang keempat baru rojek bima yata'allaq disuruh siang. Apa-apa yang berhubungan dengan syarat-syarat diterimanya puasa Ramadan. Adapun ucapan penulis syurutus siam. Mana makna surut dia adalah jamak dari syar. Dan dia mempunyai definisi. Definisi dari segi lubang, ma makna syar? Syar dimakna al-alama, tanda tanda. Seperti pendalilannya di dalam Al-Qur'an surat Muhammad, faqad al asratuha. Maka telah datang alamat-alamatnya. Nya, nya di sini kembali kepada asana kembali kepada hari kiamat. Maka telah datang tanda-tanda hari kiamat. ayat alamat Tuhan. Tanda-tandanya. Dan pendalilan yang lain dari segi makna lubah. selain di Al-Quran juga di dalam hadis. Hadis yang datang dari Anas ibni Malik yang hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min asrati sa'at an yurfa'al ilm wa yaqbutal jahl wa yusrabal khamr wa yadharaz zina maka dari alamat semakin dekatnya dari hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan karena ilmu diangkat dengan dimatikannya para ulama maka yang ada di muka bumi kebanyakan mereka para selebritis, mereka orang-orang yang banyak bacot, tampil di media-media sosial dijadikan alim karena mereka adalah public relation. Mereka adalah orang-orang yang masyhur. Maka seperti dakwah Nasara, kebanyakan orang-orang yang dijadikan kisis ataupun pendeta, mereka orang-orang yang masyhur dan selebritis dari sportsman, orang-orang yang olahragawan, bekas petinju dan sebagainya, maka seperti ini jadinya kelak. Di mana dia artis terkenal, kemudian disuruh masuk ke televisi dan melantunkan lagu-lagu rohani berhubungan dengan Ramadan, kemudian masuk soal jawab Ramadan dan sebagainya. Maka dari alamat sa'ah dan itu sudah terasa sekarang, banyak dai-dai instan yang sekali seduh matang. Siap dalam waktu lima menit jadi ustaz. Dan itu yang banyak. Bahkan mereka orang-orang yang hijrah baru kemarin menggenjreng gitar, penyanyi death metal, kemudian bertobat pada lafaz taubatnya dengan orang sufi, dengan jemaah tabligh. Akhirnya sampai sekarang dia tidak taubat. Namun mem memindahkan karyanya yang tadi nyanyi death metal, maka sekarang nyanyi Ya Rabbi, Ya Rasulullah, dan sebagainya dengan genjrengan gitarnya. Maka yang tadinya maksiat, dosa besar, sekarang bid'ah, dolalah, lebih parah daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena dia menyangka melaksanakan amalan yuhsinuna sun'ah. Amalan yang dianggap sebagai amalan yang baik. Maka dia banyak di media sosial dulu-dulu menantang. Siapa yang mengatakan musik haram? Saya menantang. Seperti itu. Kejahilan dan kebitanan. Maka akan menyebar kebodohan di muka bumi. Dan khomer akan diminum bagaikan air di mana-mana bisa dibeli. Dan perzinaan pun di mana-mana bisa dilakukan. Tidak usah susah-susah ke Zuropa. Kita katakan Zuropa bukan Europe tetapi Zurep karena mereka bagaikan zoo, bagaikan kebun binatang. Maka tidak butuh kepada Eropa. Tetapi di mana-mana akan banyak perzinahan. Ini makna dari asratuha ataupun syarat di makna alamat. Adapun dari segi syar'i, maka syarat definisinya adalah mayar zamin adam mihil adam walayar zamin wujudihi wujud wala adam lidati. Karena kita lewati di permasalahan apa? Surut la ilaha illallah. Maka surut ini bisa dipakai definisinya di permasalahan fikih, permasalahan akidah, surut la ilaha illallah, dan begitu pun di sini surut siam, surut salat dan sebagainya. Maka nah, definisi dari syarat adalah dan ini yang kita pakai mayat zamin adam yang mengkonsekuensikan dengan tidak terpenuhinya perkara-perkara yang dijadikan syarat ini maka tidak terjadinya peribadatan. Contohnya seperti kami sebutkan di pelajaran lalu al wudhu. Maka wudhu adalah syarat diterimanya salat. Seperti datang hadir dari Abi Hurairah, la innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah itu tidak akan pernah menerima salat kalian jika kalian berhadap sampai kalian melaksanakan wudhu. Maka di sini dalil bahwa wudhu syarat untuk salat. Kalau begitu kita pakaikan kepada definisi syarat ini. Syarat adalah definisinya zamin adam adamihil adam. Apa-apa yang mengkonsekuensikan. Jika tidak terpenuhi, maka dia tidak terjadi amal ibadah. Seperti tadi wudhu. Syarat sebagai diterimanya syarat. Jika tidak ada wudhu, maka tidak diterima sholatnya. Tidak ada ibadah sholat. Itu dia definisi dari syarat. Contoh yang lain, al-muhsan. Perajaman bagi laki ataupun perempuan yang berzina selingkuh dengan tetangga ataupun dengan sekretaris dari bosnya yang keduanya sudah menikah maka syarat dirajam jika zinanya muhsan. Seperti kisah mutafakun alaih dari Al-Ghamidiyah dan Al-Juhainiyah. Yang mana keduanya meminta disucikan kepada Nabi dikarenakan melaksanakan zina dan hamil dan telah bersuami. Ini poinnya. Syaratnya dirajam kenapa? Muhsan. Kemudian juga membayar zakat. Dia mempunyai uang yang banyak. Namun syaratnya apa? Harus balagun nisab dan juga tamal haul. Haulnya satu tahun dan nisabnya adalah sekitar 54 juta terus menerus ada di sakunya tanpa mengurangi maka setiap tahun dia harus membayar zakat seperti itu. Maka ini syarat dari contoh yang kami sebutkan. Maka kembali kepada definisi. Definisi dari syarat adalah mayal zamin wujudihi mayal dapat terpenuhinya dari syarat tersebut seperti wudhu, seperti al-muhsan, seperti tamal haul dan juga bala bermisal, maka tidak ada perajaman. Maka tidak diterima salat karena tidak ada wudhu. Dan tidak diterima terima zakat harus terpenuhi dua balaghun nisab dan haul sana. Maka ini contoh syarat yang kami berikan. Wa may wujud wujudihi wujud wala adam lidati. Dan definisi yang setelahnya dan ini tidak begitu penting dan tidak mengilzamkan jika terpenuhinya syarat harus adanya ibadah tersebut. Seperti tadi wudhu disyaratkan untuk diterimanya salat. Maka jika tidak ada wudhu, tidak diterima sholat langsung, otomatis, direct. Namun maknanya di sini tidaklah yang menginginkan jika ada wudhu harus sholat. Nah ini tidak. Maka seorang melaksanakan wudhu kemudian melazimkan dia harus sholat di sini tidak melazimkan. Maka inilah definisi dari asuruh. Maka kita kembali kepada lafaz matan surutus siang Adapun siam maka telah terdahulu definisinya. Apa definisi lugah siam? Ah, lupa. Al-imsak aina dalil? Fakuli ini nadar tuli rahmani sauman. Maknanya imsakan. Orang ukal lima yauma insiyah. Maka makna siam adalah imsak menahan. Ini dari segi lugah. Adapun dari segi syar'i Insaf minal muftirat. Menahan dari pembatal puasa yang tiga. Apa pembatal puasa yang tiga yang ijma? Makan, minum, dan berkoitus. Di siang Ramadan. Makan, minum, berkoitus di siang Ramadan. Sampai masuknya waktu maghrib. Maka ini yang diinginkan asyam. Maka maksud bermaksud sekarang dipahami surut usiam, definisi surut telah diketahui, dan definisi asiam telah diketahui. Kemudian berkata penulis al awal maknanya syarat yang pertama. Surut wujud siam. Syarat diwajibkannya puasa itu bagi siapa? Maka disebutkan oleh penulis di dalam matan, surut usiam terbagi menjadi dua syarat. Suruh siyam syar'an. Syaratnya berpuasa itu ada dua. Al-awwal surut wujub. Surut wujub siyam. Syarat diwajibkannya puasa Ramadan untuk siapa? Wasani disuruh kesehat. Yang kedua syarat sah diterima dari puasa. Maka ini yang diinginkan oleh penulis. Kemudian kita masuk kepada al-matan. Maka berkata al alif asharul awal syarat yang pertama al-Islam. Ini surut wujud. Syarat diwajibkannya puasa Ramadan kepada siapa? Syarat yang pertama al-Islam. Bagi seorang muslim. Maka wajib baginya puasa Ramadan. Mana pendalilannya? Disebutkan oleh penulis pendalilan yang berhubungan diterimanya puasa Ramadan. Pertama Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Pertama di dalam surat Taubah Allah menceritakan tentang kelompok kufar Quraisy yang mana mereka melaksanakan kebaikan seperti melaksanakan akomodasi untuk orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah di zaman jahiliyah dulu. Maka mereka orang-orang yang baik. Namun ibadah, sadaqah mereka memberikan akomodasi tempat dan makanan untuk yang melaksanakan haji dan umrah di zaman jahiliyah itu tidak diterima. Kenapa? illa anahum kafaru billahi bi rasuli Karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang kafir musyrik selama dia belum masuk kepada Islam ditolak ibadahnya. Maka bisa jadi dari orang-orang musyrik baik sifatnya. Seperti si Second kita dengar menyumbang untuk anak-anak di Gaza, Palestina. Ataupun dia mengangkat anak kandung dari Aceh. Dan sekarang dibiayai semua kehidupannya dan dijadikan pemain sepak bola dari uangnya. Alhasil, jika dia memang masih kafir, maka semuanya tertolak. Meskipun dia menyumbang untuk anak-anak di Gaza, di Filistin, dan yang lainnya. Kenapa? karena kekufurannya. Dan Allah misalkan di banyak ayat matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karmadin istajab bihi rih fi yaumin 'asifin la mimma 'ala syai' dari huwa dhalalul ba'id. Maka permisalan bagi orang-orang yang kufur kepada roh mereka. Amalan-amalannya itu bagaikan debu hasil pembakaran yang dibakar kemudian ditiup oleh angin taufan. Maka debu hasil pembakaran yang sangat ringan itu jika kita tiup saja dengan mulut, fuh, dia akan berterbangan. Maka bagaimana di sini dengan angin taufan yang meniupnya? Maka layak nami maka samu anasih. Dia di hari kiamat tidak akan bisa mengambil dari apa yang telah diusahakannya. Bagaikan ditiup oleh angin taufan, hilang. Habaan mantura. Maka yang demikian itu adalah kesesatan yang nyata. Dan juga pendalilan yang lain, lain asraka layak batana amalak walau asrafu lahabita anhum maka malu. Maka di dua ayat ini yang pertama untuk Nabi Muhammad, jika kamu kembali kepada kesyirikan wahai Muhammad, akan dihapus amalan-amalan kamu. Dan kepada kaum muslimin, walau asraku jika kaum muslimin melaksanakan kesyirikan, ini yang miris. Dan ini terjadi di zaman sekarang banyak. Walau asrafu lahabita anhum ya ya'malun. Maka jika kalian ataupun mereka kaum muslimin yang melaksanakan kesyirikan padahal tadinya muslim, maka dihapuskan amalan-amalannya. Seperti yang sering kita misalkan dari masjid-masjid yang mana ibu-ibu, bapak-bapak yang niatnya baik, maka mereka melaksanakan sholat lima waktu. Namun, DKM dari masjid mereka yang buruk, ada satu yang memang dari bulat ke sufiah selalu melaksanakan ibadah haul, nalak barata, mempromotkan kepada orang-orang yang ada di masjid karena dia juga DKM kadang-kadang jadi imam diusulkan agar mengikuti haul kepada wali bulan Akhirnya disepakati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari pensiunan-pensiunan ini yang ingin mendekati kepada Allah kata mereka dengan jalan wasilah mereka orang-orang salihin akhirnya dibawalah satu bis pariwisata dengan dalih wisata religi wisata yang bukan poya-poya dan bukan buang-buang waktu waste the time tetapi wisata religi Dibuatlah kalimat-kalimat yang baik dan sebagainya. Akhirnya datang kepada wali fulan dan masuk kepada kesyirikan. Di saat mengatakan kepada kuburan Kulan, kuburan wali. Dikatakan, wahai wali, Syekh Siti Jenar, Syekh Abdurrahman Kulan Al-Fulani. Maka berikanlah kami rizki. Ataupun sembuhkanlah istri saya dari kemandulannya Ataupun jadikanlah saya nomor satu di kampung saya. Jadi lurah ke, jadi camat, ataupun jadi gubernur, eh, gubernur di kampung. Gubernur butuh di kota. Alhasil, apa yang mereka inginkan, mereka berdoa kepada wali. Maka ini masuk kepada kesyirikan. Kalau berfirman, apa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawaban. Ibadahlah kepadaku. Dan doa adalah ibadah. Seperti hadis Nu'man Ibn Bashir yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan yang lainnya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka hadis ini sahih disahihkan saya kami Mukbil. Adapun hadis ad-du'a mukul ibadah indak ya Hudzaifah ma'aluh. Baik nanti himan. Ibnu Lahi'ah. Baik. Maka di sini doa adalah ibadah dipalingkan. Maka masuk kepada ayat ini. Walau asrafu. Lahadita anhum makanu malu. Maka jika mereka dari keislaman melaksanakan kesirikan Seperti tadi mereka berdoa kepada selain Allah. Dan bahkan ada yang bernadar. Wahai syekh jika doaku tadi dikabulkan. Aku bernadar akan menyembelih sapi ataupun si kabau di kuburan kamu. Maka misalnya istrinya disembuhkan oleh Allah, dipikirnya oleh wali tersebut. Akhirnya disembelihlah di kuburannya. Sembelihan dan menyembelih kepada selain Allah adalah musyrik ataupun syirik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu Manda bahali gairillah ghairillah Allah manda bahali gairillah Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah karena sembelihan hanya diberikan kepada Allah fasalli li kawan har. Maka salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Dan Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya ibadahku, salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada wali-wali yang sudah meninggal. Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah, bukan wali-wali yang sudah meninggal. Kembali kepada ayat tadi, walau asrafu laha gumakan makanu malun, Maka miris. Mereka ibadah-ibadah mereka, sholat-sholat mereka, puasa mereka hilang. Apalagi mereka sudah bapak-bapak. Seumur hidupnya mereka ibadah hilang karena tidak belajar tauhid dan karena duduk dengan tukang ngajak ke kuburan ngalap barokah ya akhirnya seperti itu maka selektif mencari guru selektif mencari teman dan begitu pun dari pendakilan syarat Islam di mana kita kewajiban puasa Ramadan untuk orang yang beriman seperti di Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman bukan orang yang kafir. Dan juga di akhir ayat wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Dan barang siapa yang kufur dari keimanannya maka dia akan dihapus dari segala amal-amalnya. Inilah dalil-dalil yang dijadikan oleh penulis tentang permasalahan syarat yang pertama keislaman. Maka di dalam pendalilan ini jelas bahwa Islam adalah syarat Maknanya seseorang diwajib harus seorang yang muslim. Kita masuk kepada syarat yang kedua tetapi ada pertanyaan dari saudara kita maka kita cukupkan maka sekarang kita beralih kepada soal jawab bonus soal silakan siapa yang

Semoga saat Ustaz, semoga Allah SWT memberikan perluasan ilmu kepada Ustaz dan kita semuanya. Jika kita pada surat syahadah atau alim syifat atau yang ada perintah sujud di dalamnya, dalam keadaan salat atau bukan waktu salat, apakah hukumnya kita wajib sujud atau bagaimana? Jazakumullah khairan Ustaz. Thank ya. you. Bismillah untuk permasalahan sujud at Maka disebutkan di dalam Al-Quran lambang, kita katakan lambang. Sujud itu sekitar 15. Namun yang jadi permasalahan, apakah dari lambang hanya sekedar lambang, sujud itu kemudian kita sujud? Apakah harus mengikuti dalil yang sahih? Dari mana lambang-lambang itu diadakan? Maka jawabnya sujud atilawah dari yang 15 yang ada dijadikan di dalam Al-Quran lambang untuk sujud tilawah itu tidak kita lakukan kecuali yang sesuai dengan dalil. Kita masuk yang pertama tentang permasalahan apa hukum sujud atilawah. Sujud atilawah hukumnya sunnah bukan wajib. Maknanya jika seseorang membaca Al-Quran baik di dalam sholat ataupun membaca Al-Quran murajaah di luar sholat ataupun tadabbur maka di sini dia disunahkan untuk sujud. Dinamakan sujud atilawah. Dan catatan di sini untuk yang melaksanakan sujud tilawah di waktu sholat agar melaksanakannya di sholat al-jahriyah. Seperti sholat hajar, seperti sholat maghrib, wal isya. Karena kalau di sholat salat yang bukan jahriyah salat duhur. Tiba-tiba sujud tilawah. Bingung orang ini baca apa, kita nggak tahu tiba-tiba sujud tilawah. Hah? Al-Hafir disebutkan oleh para ulama dan itu mendekati kebenaran. Sujud at-tilawah di dalam salat tapi kalau di saat membaca ya sudah dia sendirian. Namun di saat salat berjamaah maka sholat yang jahriyah maghrib isya wal fajr dan juga al jumat lalu mana pendalilan kalau sholat afwan kalau permasalahan sujud tilawah ini bukan wajib dan kata datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sajada bin Najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun bahwa Nabi membaca surat An-Najm kemudian bersujudlah Nabi sujud tilawah wa sajada ma'ahu al-muslimun dan kaum muslimin juga sujud bersamanya di dalam salat jariah dan juga di dalam surat Muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lafaznya Al-Bukhari. Dan juga diriwayat yang lain dari Zaid ibnu Sabit. Di sini pendalilan dari sunnahnya. Berkata Zaid ibnu Sabit, "Qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa najmi Falam yasjud fiha. Di sini Zaid bin Thabit membaca kepada Nabi surat An-Najm dan Nabi tidak sujud padanya. Apa ayat yang sujud di sini? Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka di dalam surat Najm ida wasara jika sampai kepada ayat ini disunahkan untuk bersujud sujud tilawah. Maka di saat imam membaca ayat ini fasjudulillahi wa'budu di sini dia sujud. Namun jika dia meninggalkan boleh atau tidak? Boleh karena hukumnya sunnah. Mana pendalilan sunnah tadi? Di hadis Ibnu Abbas Nabi membaca surat An-Najm Fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi sujud dan sujudlah kaum muslimin. Namun di hadis Zaid ibn Thabit bahwa aku membacakan kepada Nabi surat An-Najm maka jika dia wajib Nabi akan sujud. Namun Nabi tidak sujud. Maka di sini hukumnya menjadi sunnah. Maka hukumnya sunnah. Lalu perkara apa saja dari ayat-ayat Al-Quran yang kita diperintah untuk melaksanakan sujud at-tilawah. Di dalam al adillah yang mempunyai dalil padatnya adalah di dalam empat ayat Al-Quran. Maka yang pertama di dalam surat An-Najm tadi dan pendalilannya banyak. Terutama datang dari Ibnu Abbas seperti kami sebutkan tadi. Dan begitu pun datang dari Adillah membaca tidak sama unsyaqqat seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Salamah Ibnu Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwa Abu Hurairah qala alahum idza sama syaqqat fasajada fiha bahwa Abu Hurairah menjadi imam kemudian di saat membaca idza sama syaqqat fasajada fiha kalau sarafa akhbarahum anna Rasulullah SAW sajada fiha. Maka di saat selesai dari sholat, dikabari oleh Abu Hurairah, aku tadi sujud membaca Iddah sama Insyaqqah karena Nabi dulu sujud pada ayat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di lapor yang lain sajad nama an-Nabi di sini dari Abi Hurairah, kalau tadi dia jadi imam, kemudian memberitahukan, di sini perbuatan dia bersama Nabi. saja nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ida sama unsapa wa kadalika iqra bismi rabbika. Maka dari hadis yang kedua diriwayat Abi Hurairah menjadi pendalilan bagi kita di dalam dua surat tentang disunahkannya sujud at-tilawah. Adapun di dalam surat Al-Insyikok di dalam ayat apa? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun di situ. Bukan tidak sama musyaqqat kemudian sujud. Tadi hanya sekedar judul saja. Sama juga di dalam ucapan itra bismi rabbika ladzi khalaq sujud gitu. Tidak, di dalam surat Al-Alaq kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Di dalam ayat ini bukan itra bismi rabbikal ladzi khalaq sujud. Bukan itu judul. Paham ya? Jadi sujudnya di ayat-ayat sajidah. Ini yang tiga perkara di dalam adillah yang disebutkan. Dan ditambah yang keempat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas di dalam surat yang keempat berkata Ibn Abbas, "Far laisa min azaimi sujud." Wafat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Maka aku melihat Nabi di dalam surat Sad, maka dia melaksanakan sujud at-tilawah. Maka di dalam surat Sad ini bagaimana prakteknya sad wal qur'ani dzikri sujud. Atau gimana? Di dalam ayat yang setelahnya apa? Wa raki'au wa anab. Maka di sini wa harra raki'au wa anab baru dia sujud. Hadisnya di sahih Al-Bukhari. Maka dari sini barakallahu fikum jumhur ulama menyebutkan kapan kita melaksanakan sujud atilawah baik di dalam salat al-jahriyah terutama mengikuti imam atau dia menjadi imam atau menjadi makmum mengikuti imam maka di dalam maudhi surat An-Najm fasjudulillahi wa'budu dan juga di dalam surat Al-Insyiqaq di saat dibacakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun dan juga di dalam surat Al-Alaq wasjuda waqtarib maka dia sujud dan juga di dalam surat Sad. Wa wa Maka di dalam empat surat di Al-Quran atau empat ayat ini yang ada pendalilannya untuk melaksanakan sujud at Dan ini madhab jumhur ulama. Baik dari kelompok Abu Hanifah ataupun dari kelompok Asyafi'iyah dan kelompok pengikut Imam Ahmad Al-Hanabila dan diriwayatkan oleh Imam Malik. Dan begitu pun ini adalah ucapan dari asal dan dipilih oleh Ibnu Hazm. Maka empat ayat inilah yang dipergunakan. Adapun dari pertanyaan tadi di antaranya surat As-Sajdah maka surat As-Sajdah di sini tidak ada dari pendalilan yang sahih yang menyuruh kita untuk melaksanakan sujud tilawah apapun dulu Nabi melaksanakannya. Dia hanya termasuk dari alamat-alamat yang ada namun dalil-dalilnya wallahu alam tidak ada yang sahih. Maka cukuplah dengan empat perkara yang kita sebutkan tadi. Dan pendalilan yang telah kami sebutkan, ada pendalilan tentang permasalahan al-insyikor tidak sama unsyakor, maka dari wajah muslim dari Abi Hurairah. Dan juga tambahan dengan al-alaq membaca tidak sama unsyakor, waqra bismi rabbika maka ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga hadis pembacaan al-insyifat dan iqra itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Adapun pendalilan tentang pembacaan surat Sor maka di hadis Ibnu Abbas bahwa dikatakan qadra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Berarti Inilah dari empat ayat yang mana kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud atilawah dan yang terakhir di surat An-Najm dengan pendalilan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Ahu al-Muslimun Nabi melaksanakan pembacaan di surat An-Najm dan Nabi sujud dan diikuti oleh kaum muslimin yang tentunya menjadi makmum untuk melaksanakan sujud. Kemudian hukumnya tadi kita, kita sebutkan sunnah. Mana pendalilan sunnahnya? Sorifnya mana? Yang memalingkan dari kewajiban menjadi sunnah mana? Hadir Zaid ibnu Thabit. Di saat Zaid bin Thabit membacakan kepada Nabi zahirnya qiraah atau mentalkinkan kepada Nabi surat An-Najm maka wa kharra wa anab eh di dalam surat An-Najm bukan surat maka Nabi tidak mau sujud apapun tidak dikabarkan Nabi sujud maka di sini menandakan bahwa baik qiraah di dalam salat ataupun di luar salat tidak wajib dengan Nabi tidak sujud di saat Zaid bin Thabit membacakan surat An-Najm. Kemudian masalah tambahan di saat kita hendak sujud tilawah apakah kita bertakbir hmm? misalnya di saat membaca wa qarra wa anab itu kan berdiri kita Kemudian itu kan ayat sujud. Nah, terus apakah kita Allahu Akbar sujud? Maka telah datang hadis permasalahan lafaz takbir bahwa dulu Nabi di saat merang sujud atilawah maka dia takbir. Namun hadis ini dhaif. Berkata Syekh kami Mukbil di Asila Al-Madinah dan juga di kitabnya Ijabatus Sa'il para syekhuna lam yakbut at-takbir bahwa takbir itu tidak sabit hadisnya. Jamin min tariq Abdullah al-Umari wa huwa ra'if. Wa ja'a fi Mustadrak al-Hakim min tariq Ubaidillah al-Umari wa huwa imamun lakin laisa fihi takbir. Masyarakat sebutkan lafaz yang takdir datang dari Abdullah Ibnu Umar Al-Umari dan dia dhaif. Adapun di Mustadrak Imam Al-Hakim disebutkan dari Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari maka dia roh yang imam derajatnya di atas sifat tanpa disebutkan takdir. Maka al-muhim lam yakbut kata Syekhuna tidak habis untuk bertakbir. Lalu bagaimana langsung? Sujud maka diikuti oleh para makmum untuk sujud. Masih ada waktu selesai. Kita tutup faidah kita dengan lalu apa yang dibaca? Untuk permasalahan apa yang dibaca telah datang periwayatan-periwayatan dalam bentuk mutlak membaca sujud tidak dinamakan sujud tilawah tetapi membaca doa di waktu sujud. Kemudian datang lapor yang muqayyad. Bila bahwa ini adalah sujud terhadap diriwayatkan oleh Imam Abi Daud secara muqayyad ataupun zahir. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an. Sujudil Qur'an. Apa makna sujudil Qur'an? Sujud at-tilawah. di sujudil Qur'an dia yaqul tidak di saat dia sedang sujud sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu hawlihi wa quwwatihi maka ini lafaz yang ada di Sunan Abi Dawud. Lalu apakah sanadnya sahih? Kita kembali ke sanad kepada sanad Abu Dawud disebutkan an rajulin an Abil Aliyah an Aisyah. Berarti sanadnya apa? Dhaif. Di sanadihi rajul mubham. Apa rojul mubham? Dukira an rojulin tapi tidak diketahui siapa rojul tersebut. Dari seseorang, dari Abu Aliyah, dari Aisyah. Maka di sini sanatnya dhaif. Namun meskipun dhaif, telah datang jalan-jalan yang lain di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali ini Abi Thalib meskipun laporannya tidak zahir bahwa ini adalah sujudul Quran tetapi disebutkan wa idza sajada maka jika kalian sujud maka menyebutlah sajada wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saffa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib dan juga telah datang riwayat mursal yang lainnya. Maka dari sini wallahu a'lam hadis ini bisa terangkat kepada paling sedikit Hasan di Ghairi dan dijadikan oleh para ulama doa sujud yang mutlak pun bisa ditakitkan sehingga boleh untuk membaca doa sujud yang diriwayatkan oleh Ali diriwayatkan oleh Imam Muslim dijadikan untuk ini bahkan sebagian ulama pun mengatakan tidak apa-apa membaca doa sujud seperti sujud biasa Subhanallah, rabbiyal a'la dan sebagainya alhasil jika ingin secara detail dengan lapor yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud saja wajhi lillahi di wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi maka bisa naik derajatnya kepada Hasan dengan riwayat Mursal dan riwayat Imam Muslim dari Ali maka inilah yang dibaca Adapun penutup lagi <laughs> kapan ditutup yang jelas karena banyak faedah kita tutuplah sekarang janji deh <laughs> kita tutup karena ini perkara yang penting adalah permasalahan keutamaan orang yang sujud tilawah itu menghinakan iblis dan syaitan. Maka jika kalian ingin menghancurkan kesombongan iblis dan syaitan yang selalu menggoda kita dan membuat kesal kita, kita baca Al-Quran baik di dalam salat ataupun di luar salat kemudian sujud tilawah. Namun dengan catatan tadi. Sanatnya sahih. Seperti empat tadi. Bukan membaca apa saja yang ada lambang sujud kemudian sujud. Itu nanti setan pun senang karena dikatakan mana dalilnya. Bisa jadi perkara yang tidak ada dalil. Tidak diterima. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Idza qara'a Ibnu Adam as-sajdata. Maknanya jika Bani Adam membaca ayat-ayat as-sajdah baik di Al-Qur'an ataupun di dalam salat, fasajada, fasajada. Maka kemudian dia bersujud, i'tazala syaitan yabki. Maka syaitan dia menangis, i'tazala. Maka dia menyendiri dan menangis, meratapi dirinya. Yaqul, ya waili Umira ibnu Adam disujud fasajada. Walahul jannah. Ah, celaka aku. Bani Adam disujud untuk disuruh untuk bersujud dan bersujud baginya surga. Wa tu disujud fa'abaitu kalian kalian nar. Adapun aku disuruh dulu sujud dan aku tidak mau sujud maka bagiku api neraka. Maka kaidah dari melaksanakan sujud atilawah adalah juga membuat syaitan menangis. Namun lihat bagaimana ar-rajim. Allah sudah melaknatnya dan sudah menjanjikan. la amla'anna jahannam meminka wa mimman tabi'aka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in maka Allah pasti akan memasukkan iblis dan pengikutnya kepada api neraka maka begini pun tetap dia akan menggoda manusia dan tidak bertaubat meskipun menangis setelah itu buatlah dan keonaran, mengganggu kaum muslimin dan sebagainya. Memang sudah mal'un, sudah rojim, arrojim, sudah dicampakkan oleh Allah dari hatinya untuk mendapatkan hidayah. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran fikih ditambah bonus. Enak tapi huna. Jazakumullahu khairan. Wa